Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah jami'an. Terakhir kita ambil adalah mengenai na barakallahu fikum enam kisah daripada atau mengenai sambungan daripada hadis yang muttarib. Nah, mengenai apakah Rasulullah itu hajinya ifrat atau haji tamat tamattu atau haji kiron karena haji terbagi menjadi tiga haji kiron haji tamat tamattu sama haji ifrat haji ifrat itu haji yang niatnya memang murni untuk haji toh haji tamat tamattu itu dia datang dari Indonesia misalkan ke Saudi sana untuk umroh niatnya tapi setelah selesai umroh selesai umroh dia nggak pulang lagi langsung haji dari sana itu namanya haji tamat tamattu kalau haji kiron itu memang sejak awal ketika berangkat niatkan dua labbaika hajjan wa umratan dua langsung itu namanya haji kiron Paham ya? Jadi dapat haji plus umrah gitu loh. Nah, nah berikutnya kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan sini. Nah, barakallahu fiikum. Wa amman qala itu ya. Itu kan apa sebelumnya? Alamat terakhir ada tandanya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Annahu ihrama awalan bil hajj. Nah, yang kedua mengenai ini masih menjelaskan tentang kisah hajinya Rasulullah. Anahu ahrama awalan bil haji. Bahwasanya pertama kali dia berihram untuk haji. Summa adkhala al-umrah alaih. Kemudian di masa-masa haji sekaligus memasukkan umrah padanya. Fasara mufradan bi'tibarihi bi'tibari awal ihramih. Maka menjadilah dikatakan haji ifrad, dikatakan haji ifrad ditinjau dari awal ihramnya. Wa qarinan dan dikatakan haji kiron bi'tibari sanil hal ditinjau dari keadaan yang kedua karena di situ kan ternyata apa haji plus umrah walakin hadza la yasih ala usul madhhab Imam Ahmad tapi ini tidak dibenarkan nah berdasarkan apa berdasarkan Nah barakallahu fikum dasar-dasarnya apa yang disebutkan madhab dalam madhabnya Imam Ahmad. Lianna min usulihi dikarenakan termasuk prinsip atau dasar-dasar yang disebutkan Nah, pendapat Imam Ahmad rahmatullah alaih, annahu la yasih idkhalu umrah al-hajj. Bahwasanya tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan memasukkan umrah nah barakallahu fikum pada ritual haji. Wa innamal ladzi yasihu al aqs. Tapi yang diperbolehkan itu sebaliknya, memasukkan haji setelah umrah. Nah, ini yang yang dikenal dengan apa? Haji tamattu. Nah, jadi umrah dulu berhaji. Ini berdasarkan pendapatnya. Qala Syekhul Islam Nu Taimiyah muqarriran al majal awal berkata Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim dalam keadaan nah menetapkan sisi yang pertama. Man rawa'an anhu mufrad, barang siapa yang meriwayatkan bahwasanya hajinya Rasulullah itu haji ifrat, faqad arada a'mal al-hajj. Itu sungguh dia yang yang dia inginkan adalah apa? Amalan-amalan haji. Benar. Amalan-amalan haji Rasulullah melakukan amalan-amalan haji ifrat. Nah, seperti itu amalannya ya. Wa man qala innahu mutamatta' Dan barang siapa yang mengatakan hajinya Rasulullah itu haji tamattu, faqad arada annahu ata bi umratin wa hajjin fi wahid. Maksudnya adalah Rasulullah itu mendatangkan datang dalam dengan untuk eh, datang untuk umrah dan haji dengan satu safar. Kamu belum satu safar ini? Satu safar kan berangkat sekali gitu loh, maksudnya berangkat sekali untuk umrah plus setelah umrah selesai haji, haji tamattu namanya. Kalau nam haji kiron itu memang sejak awal niatnya langsung berdua. Kalau haji ifrad ya haji tok. Nah, Fatamattana bisuquti di safarain anhu maka nam senang atau bang senang atau bahagia dengan apa? Dengan dihilangkannya salah satu dua safar tadi. Enggak perlu safar dua kali, sekali safar doang. Li'annahu laula annahu atta bil umrah wal Dikarenakan kalau seandainya dia tidak datang dengan untuk untuk umrah dan haji, laka dapat atta bil umrah dan bis safarin. Niscaya dia akan datang akan datang untuk umrah satu safar. Dengan satu safar. haji bis Kemudian haji dengan safar yang lain lagi. Jadi dua safar berarti kan dua safar. Fayakunu tamattu'uhu bikaunhi asqat ahadus safarain. Maka nah, menjadilah apa? Nam senangnya dia itu dengan dengan keadaan apa? Dihilangkannya lah salah satu dari dua safar tersebut. Kan lebih enak. Nah, barakallahu fiik. Li'anna safara safaran wahidan karena dia safar satu kali toh. Wa qarana baina umrah wal hajj wa tamatta'a bidzalik. Kemudian menggabungkan antara haji, umrah dan haji, nam dan senanglah dengan itu. Karena umrah selesai baru haji. Karena ritual umrah dan haji itu lainnya, lebih banyak ritual haji daripada umrah. Nah, barakallahu fikum. Wa amma man qala innahu kana qarinan fa hadha huwa al-waqi'. Ada yang mengatakan bahwasanya hajinya Rasulullah itu qarin, haji qiran, maka itulah yang kenyataannya. Ai, annahu kana qarinan. Maksudnya bahwasanya waktu itu Rasulullah ketika haji menggabungkan, li'anna la nashuk anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahil min al-umrah. Dikarenakan kita tidak ragu bahwasanya Rasulullah itu belum belum berihlal, belum tahap tahallul dari umrahnya. Bal baqiya ala ihramihi ala kaunihi qad saqal hajj. Qad saqal mana? Nah, barakallahu fikum hajiya. Nah, bahkan beliau masih tetap dalam ihramnya dikarenakan dia nah barakallahu fikum nah barakallahu fikum telah telah membawa al-hajj sesembelian. Nah. Tsumma narji' ila al-hajj fa naqul al anstak salah satu. Kemudian kita sekarang kita kembali pada masalah haji. Bahwasanya anstak nusuk ritual ritual haji itu atau ibadah haji itu ada tiga. Al ifrat wa tamattu wal qiran. ifrat tamattu dan qiran. Fal ifrat huwa an yuh an yuhrima al-insanu bil haji wahdah min al-miqat. Ifrat itu adalah seseorang itu berihram dengan dengan apa? dengan haji saja dari mikotnya. Nah, ini mikotnya macam-macam tergantung dari mana ya. lam untuk Yaman, nanti Dzulhulaifah, nanti Al-Juhfah, nah korun manazil itu beda-beda semuanya. Nah, tergantung mana yang paling dekat dia lewati ihram di situ. Paham ya? Pakai pakaian ihram enggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Paham ya? Enggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Itu bagi lelaki. Paham ya? Ada bagi wanita ya tetap tertutup, berhijab. Namun yang rajih wallah alam barakallahu fikum boleh buka wajahnya ketika ada orang ajnabi lain yang mendekat ditutup dengan jilbabnya. Karena nanti ada larangan wanita enggak boleh apa? Enggak boleh pakai burkul nggak boleh pakai niqab. Paham ya? Ruku itu menutup mata itu, niqab itu tadar. Jadi ketika sana ya pakai jilbab besar, kalau ada laki-laki yang misalkan dekat-dekat mau saya ganggu atau apa itu tutup. kalau memang tutup, tutup pakai jilbabnya itu. Itu pendapat yang mana Syekh bin Baz rahimatullah alaihi. Naam. Karena ada larangannya istilahnya. Nah, cuman tidak berpakaian ihram seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan dua lembar, yang untuk sarung sama untuk sini. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini Wa yakul labbaika Allahumma hajjan. Ini satu ya berarti ifrad. Labbaika Allahumma hajjan. Karena nanti lafaz talbiyah juga harus dilantunkan nanti. Nah, barakallahu ketika apalagi ketika apa? Ketika nam ihram barakallahu labbaika Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. italbiyah namanya. Berikutnya Summa idza wasala ila Makkah kemudian ketika sudah sampai ke Mekah, fa innahu yatufu tawaful qudum. Ini yang di luar Mekah. Kalau sudah sampai Mekah maka hendaknya dia tawaf keliling Ka'bah tapi tawaf kudum itu maksudnya bagi orang-orang yang apa di luar Mekah. Ada penduduk Mekah enggak perlu tawaf kudum. Karena tawaf kudum itu dikenal dengan salam penghormatan datang itu loh. Nah, barakallahu fikum. Wa yas'alil hajj dan juga sa'i berapa kali? Tujuh kali. Nah, pertama lari-lari kecil, setelah itu nanti jalan biasa. Nah, dari sofa ke Marwah itu ketika jalan biasa tersebut perbanyak zikir, berdoa, baca Al-Qur'an enggak masalah. Paham ya? Nah, nanti ketika tawaf itu dimulai dari rukun yang di depannya ada Hajar Aswad. Dimulai dari situ. Kemudian ketika satu kali putaran, kalau mampu menyentuh dan mencium Abdul, Kalau nggak mampu dari jauh mensyaratkan. Kalau misalkan nggak mampu lagi, disebutkan dalam hadis boleh dengan tongkat. Tongkat, paham ya? Bisa sampai itu bagus, tapi karena banyaknya orang biasanya nggak sampai itu. Banyaknya orang itu. Biasanya kalau tahu orang Indonesia dibantu ya tarik-tarik itu suruh Kan orang besar-besar yang depan itu, orang Afrika besar-besar itu. Orang seperti kita-kita bisa tersingkir biasanya. Kata orang-orang ya, yang pernah ke sana, anak belum pernah ya. Nah, tersingkir nanti kan biasanya kalau ada anak kasihan ditarik ini. <laughs> Ditarik itu harus dapat nih. Ya. Soalnya orang yang cerita itu ketika mencium hajar aswad itu memang ada perkara sesuatu yang mungkin belum pernah dirasakan. Ya, tenang sekali katanya mencium hajar aswad tersebut. Nah, jadi ketika tawaf mulai dari rukun, kan ada rukun yamani sama rukun yang ada hajar aswad. Di Hajar Aswad tersebut barakallahu fikum mulai dari situ kelilingnya. kali putaran. Nah, sampai situ kalau bisa mencium dan menyentuh itu yang abdul. Kalau nggak bisa dengan isyarat tadi itu. Nah, barakallahu fikum sampai tujuh kali. Nah, tuaf Kemudian wa yabqa alal ihramihi ila an yatimul Kemudian hendaknya dia tetap berpakaian ihram hingga sempurna hajinya. Nah, wafiyomil fi Nah, ketika nyomil 'id, hari 'id, yatufu tawafal ifadah. Nah, maka dia nanti tawaf dengan kenal dengan tawaf ifadah. Idnya itu apa ini? Idul Fitri Idul Adha. Idul Fitri Idul Adha idnya. Idul Adha ya, Idul Adha. Nah, kalau kita lihat sini Wa inda safar yatufu tawaf ada. Tapi ketika mau pulang baru tawaf ada namanya tawaf perpisahan. Nah, tujuh kali juga. Nah, itu mengenai haji ifrat. Wal kiran. Haji kiran kita lihat huwa an yuhrima bil umrah wal hajj ma'an min al miqat, ya kan? Kalau haji kiran itu dia itu berihram untuk umrah dan haji bersamaan dari mikotnya itu. Misalnya penduduk Yaman dari Yalamlam. Nah, di situ dia langsung ihramnya untuk haji dan umrah. Untuk umrah dan haji jadi satu. Paham ya? Wa yaqul labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Labbaika Allahumma umratan wa hajjan dua langsung. Ya, kiran. Kita lihat bagaimana ritualnya. Fa wasala ila Makkah tawafa, al qudum masalil umrah wal hajj. Naam. Apabila sampai Makkah maka hendaknya dia itu tawaf dengan tawaf kudum tadi dan juga e, melakukan sa'i untuk umrah dan haji. Tsumma yabqa ala ihrami. Kemudian dia tetap dalam keadaan ihramnya wa yaumul 'id dan hari 'id yatufu tawaf ifadah, dia melakukan tawaf yang dikenal dengan tawaf ifadah wa 'inda safar ketika mau pulang, mau safar mau selesai yatufu tawaf wada, maka hendaknya dia tawaf wada fa fa fa'alahu ka fi'lil mufrad lakin takhtalifu niyyah. Dia melakukan seperti ketika haji ifrad cuman beda niatnya. Kalau niat yang pertama haji tok. Niat yang kedua apa? Haji plus umrah. Nah. Yang ketiga, amat tamattu haji tamattu fa huwa an yuhrima minal miqat bil umrah nih perhatikan ini. Tamattu ini. Dia berihram dari miqatnya umrah tok. umrah tok ya. Niatnya umrah tok. Suma idza wasala ila Makkah, kemudian ketika sudah sampai Makkah, yatufu wa yas'a wa yuqassir. Dia tawaf, sa'i, atau sa'i ya. Safa Marwah itu tujuh kali. Wa yuqassir, nyukurnya enggak dibersihkan tapi dipendekin. Nyukur rambutnya enggak digundul, dipendekin. Karena masih umrah nih. Li'anha umrah karena dia umrah. Tsumma yahil min ihramihi, kemudian dia tahallul dari ihramnya. Kalau sudah selesai, masih sudah selesai apa? Sudah selesai ritualnya. Wayal basnya bahu, Kemudian pakai pakaian biasa saja. Sudah selesai umrah berarti kan? Nah, wa tahallal tahallulan kamilan dan dia sudah intinya sudah menghalalkan dengan halal yang sempurna itu Dalam artian sudah bebas sudah selesai umrahnya. Summa fil yaumis samin nah, wa Kemudian di hari ke-8 dikenal dengan yaum tarwiyah. Nama ya, yaum tarwiyah. Nah, barakallahu fikum kemana? Kemana? Eh? Kemana? Medan? Kemana? Yang Motorwiyah ya kemana? Kemana yang Motorwiyah? ya? Ke Mina. Yang Motorwiyah ya ke Mina. Paham ya? Ke Mina di situ bermalam. Bermalam, sholat lima waktu di situ bermalam. Nah, sampai waktu habis sholat subuh, itu jangan pergi dulu nunggu matahari terbit. Nah, berarti otomatis kan malam eh, delapan tersebut delapan tersebut kan di Mina bermalam situ. Nah, paginya berarti tanggal berapa? Sembilan 9 Dzulhijjah. Nah, ini nanti yaum Arafah. Sebelum ke Arafah, dia sebelum berangkat itu nunggu matahari terbit. Selamat matahari terbit, ini maksudnya mustahabnya ya, terkait yang sunah-sunahnya ya. Selamat matahari terbit barulah berangkat ke mana? Ke Arafah. Di Arafah, enam sebelum eh, setelah zawal dan masuk sholat duhur itu, sebelum melakukan duhur apa? khutbah, ada khutbah di Arafah tersebut. Kemudian melakukan salat zuhur dijamak dengan asar, qasar di situ. Barulah setelah itu wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam. Paham ya? Setelah itu nanti baru beranjak ke Musdalifah misalnya. Kita lihat sini. Naam. Wa thumma fil yawm ats-tsamin min syahri Dzulhijjah wa yahrim al-hajj. Kemudian ketika hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah tersebut, naam yuhrimu bil hajj. Dia barulah berihram untuk haji. Wa fi yawmil 'id yatufu tawaf al-ifadah. Nah, ketika hari Id dia bertawaf wa Wajah alil haji dan dia bersa'i untuk haji. Wajah safarnya tufu lil wada' dan ketika mau safar maka tawaf wada'. Jadi bedanya itu sedikit sekali bedanya. Nah, yang mungkin lam yumkin jam' bain riwayat amilna terjih. Jika kita nggak mungkin kan menggabungkan mensinkronkan riwayat-riwayat itu semuanya maka kita mengambil yang rawajih. Karena aku berrawajih maka kita mengambil yang rajih. Wa yan dafi'il maka hilanglah kegonjangan, kegoncangan atau Nah barakallahu fikum keguncangan hadis disebutkan hadis yang guncang itu nang nah barakallahu fikum kadang dhaif eh, nah, dan misalnya riwayatnya. Misal hadis Barirah, contohnya hadis Barirah. Nah, Barirah itu istrinya siapa? Mughith Barirah ini budak atau bukan? Awalnya budak ya. Awalnya budaknya Aisyah, kemudian setelah dibebaskan oleh Aisyah ummul mukminin jadi maula. Maula itu budak yang dibebaskan oleh tuannya. Amin ya? Nah, Mughith waktu itu masih apa? Masih muda, paham ya? Dikasih tawaran, masih mau enggak dengan si Barirah tersebut? Nah, itu kisahnya panjang lebar. Tanya sini. Hadis Barirah radhiyallahu anha hina a'taqatha Aisyah, yaitu ketika Aisyah membebaskannya. Tsumma khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tabqa ma'a zawjiha au an tafsakh nikahaha minhu. Kan beda perhatikan ya. Di situ ada pilihan. Rasulullah memberikan pilihan kepada Barirah tersebut kamu masih tetap mau bersama suamimu itu muhis atau mau fasakh yaitu dalam artian dipisahkan pernikahannya, khulu. Oh ya, dipisahkan itu. Nah, karena posisinya sekarang balita merdeka, muhis masih budak. Paham ya? Nah, Safi ba'di riwayat al-hadis datang dalam sebagian riwayat hadis anna zawjaha wa huwa muhis kana hurran. Ini. Datang dalam sebuah hadis eh, bahwasanya muhis itu yang dia adalah suaminya itu orang merdeka. Ini riwayat yang satu. Tapi pada riwayat annahu kana 'abdan. Riwayat yang lain Mughis itu bukan orang merdeka tapi budak. Wah, adalah orang riwayatnya. Guncang yang ini mengatakan merdeka yang karena budak. Idan jika demikian fil hadis di dalam hadis ikhtilafun ada perselisihan. Wal hadis padahal hadis cuma satu. Hadisnya cuma satu, cuma di dalam hadis tersebut berbeda-beda ada perselisihan. Wal jam' ghair mungkin dan enggak mungkin digabungkan sini. Enggak mungkin digabungkan. Soalnya yang riwayat ini mengatakan Mugisto merdeka, yang riwayat ini mengatakan Mugisto apa? Buddha. Eh, terus bagaimana? Fana mal betarzi. berarti kita mengambil mana yang rajih di antara keduanya. War rajih anau kana abdan, yang rajih yang pendapat yang kuat bahwasannya itu adalah bahasanya Mugisto adalah Buddha. Faidah kana war rajih, kalau maka apabila ini adalah yang kuat, idan nulhi al marjuh, berarti kita hilangkan apa? riwayat yang lemah. Marjuh itu maknanya dhaif yang lemah. Nah, wana aku birrajih berarti kita ngambil yang pendapat yang kuat. Wa yakun hada hadza saliman min al-ittirab li'annahu rajih. Maka menjadilah yang rajih ini yang kuat ini adalah apa? Adalah yang selamat dari ittirab, selamat dari keguncangan karena kuat. Paham ya? Kalau kuat itu goncang enggak? Enggak, karena kuat. Nah. Wa idza lam yakun al-ikhtilaf asl ma'na dan apabila perselisihan itu tidak terjadi pada asal makna, maknanya enggak ada perselisihan, fala ittiraba, enggak ada kegoncangan situ. Bi anyakuna amron janibian, yaitu dengan catatan nam eh, perkara yang di luar. Nah, dalam artian eh, perkara tersebut bukan di dalam makna tersebut tapi di luar makna, di luar hadis. Atau perkara yang lain istilahnya, bukan perkara di situ. Misal contohnya, istilah ruwat fi samani zamani Jabir. Perbedaan atau perselisihan para perawi mengenai harga ontanya Jabir. Nah, harga ontanya Jabir. Waktilah ruwat fi hadis Fadalah, Fadalah bin Ubaid fi samanil qiladah. Dan juga perselisihan para perawi mengenai hadis hadisnya Fadalah bin Ubaid mengenai harga kalung alati fiha hadzabun wa wa kharzun. Yaitu yang di kalung yang di situ ada apa? Ada emasnya. Nah, hal istaraha bisnai asyra dinar. berarti ini, apakah nah <clears throat> dia membelinya dengan harga 12 dinar atau bi aksar min dzalik atau bi aqal atau dengan lebih daripada 12 dinar atau lebih sedikit. Itu perselisihan ini. Paham ya? Tapi kan apa? Perselisihan itu tidak tidak mengubah makna. Dalam artian maknanya sama-sama ontanya Jabir dijual. Cuma yang diperselisihkan harganya berapa itu loh. Sama-sama pembelian apa? kalung. Cuman yang diperselisihkan harganya berapa? Bukan makna hadis berarti kan? Nah, mengenai perkara luar itu istilahnya. Nah, barakallahu fiik. Fa naqul maka kita katakan hadza hadza ikhtilafu la yadur. Perselisihan seperti ini tidak bahaya. Li'annahu la ya'udu ila asl ma'na. Dikarenakan li'annahu la ya'udu ila asl ma'na karena tidak kembali pada asal maknanya. Wa huwa na'am bai'ud dhahab bidzahab. Yaitu apa maksudnya intinya? Menjual emas dengan emas. Ini boleh. Tapi harus apa? Mislan bi mislin, sama-sama nilainya, nggak boleh lebih. Paham ya? Eh, oleh karena itu perlu diperhatikan kalau jual emas yang nah apa? mau tukaran emas yang jelek dan emas yang baik itu asalnya jangan ditukar. Tapi dijual dulu untuk beli emas yang baik. Biar apa? Biar nanti sama gitu loh. Paham ya? Karena biasanya kalau emas bau, emas yang bagus misalkan 2 gram, karena emas jelek punya kamu harus punya kamu harus 3 gram. Berarti nggak sama nanti kan senilai kan? Solusinya dijual yang 3 gram itu untuk beli yang 2 gram. Lebih, lebih selamat itu. Nah, intinya di sini kan jualan ya, jual emas dengan emas. Li'annahum kulluhum muttafiquna 'ala annaha qiladatun fiha dzabun wa kharzun. Nah, dikarenakan mereka semua sepakat bahwasannya nah pada kalung tersebut ada apa? Ada na barakallahu fikum. Nah, ada emasnya dan juga ada yang lainnya. Nah, wa kanat Wa kanat qad qadiyat bin dananir. Waktu itu sudah dijual dengan dinar-dinar tersebut. Walakin kam adadu hadhihi dananir yang diperselisihkan ini. Benar dijual dengan dinar, cuma tapi berapa jumlah dinarnya itu? Itu yang diperselisihkan. Qad ikhtalafa fiha ruwat, para perawi pun berselisih. Walakin ada hadal ikhtilaf la yadur. Tapi perselisihan ini enggak membahayakan. Intinya dijual itu aja intinya. Harganya berapa itu enggak oh bahaya maksudnya itu. Kita lihat sini. Wa kadzalika hadis Jabir, demikian pula hadis Jabir. Fa ittafaqa ruwat ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para perawi sepakat bahwasanya Rasulullah membeli apa? Membeli ontanya Jabir. Wa anna Jabiran istarata an yarkabahu ila Madinah. Tapi Jabir mensyaratkan, syaratnya Jabir itu menaiki ontanya sampai ke mana? Ke Madinah. Walakin ikhtalafu fi miqdari saman. Cuman mereka berselisih berapa sih harganya itu. Asalnya nggak membahayakan ini kan ini Berapa sih harganya? Intinya kan jual beli sah sudah. Harganya berapa Allah alam. Maksudnya dalam seperti seperti yang dipersisikan. Fanaqul maka kita katakan inna hadzal ikhtilaf la yadur. Perselisihan seperti ini tidak berbahaya. Li'annahu la ya'udu ila asli makna dikarenakan perselisihan ini tidak kembali pada asal maknanya itu. Alladzi siqa min ajlihi al-hadis, yaitu yang hadis disebutkan dalam rangka penyebutan tersebut. Nah, apa maksudnya ya? Jadi kalau nanti misalkan perselisihannya itu di luar makna hadis, itu tidak merayakan. Nah, intinya apa? Inti hadisnya, makna hadisnya itu jelas itu loh. Jual beli emas dan emas sudah selesai. Nah, berapa apa? Harganya berapa cumanya? Itu nggak perlu penting. Dalam artinya nggak nggak masalah diperselisihkan. Nggak mengenai nggak sampai mencatat hadisnya. Yang satunya intinya Jabir menjual ontanya kepada Rasulullah. Harganya berapa? Itu nggak nggak masalah diperselisihkan dalam artian nggak mengganggu makna hadisnya. Berikutnya, wa hukmul hadisi al-mutarib, hukum hadis yang guncang itu bagaimana hukumnya? Huwa ad-da'af, lemah. Karena menunjukkan apa? Li'anna itirabar ruwati fihi 'ala hadzal wajh yadullu 'ala annahum lam yadbut lam yadbituhu. Nah, artinya dikarenakan kegoncangan para perawi nam sesuai dengan sisi yang seperti ini. Dalam artian goncang riwayatnya kok goncang enggak <coughs> kokoh atau pasti gitu, ini menunjukkan bahwasannya mereka itu tidak kuat hafalannya. Kalau kuat hafalannya enggak goncang itu istilahnya. Nah, wa ma'lumun al haditha idza lam yakun madbutan dan sudah diketahui bahwasanya hadis itu apabila tidak kuat, tidak kokoh, fahuwa min qismiz dhaif. Maka itu termasuk pembagian dhaif karena syarat hadis itu sahih apa? Ayyakuna as-sanadu muttasilan wa ayyakuna sanadu apa? Nam ghaira syadhin wa ayyakuna as-sanadu nam khair apa? Khalian minal illah. Ayakun sanadu sanadu khalian minal illah. Ini tiga sebutkan dulu ya. Ayakun sanadu muttasilan. Ayakuna as-sanadu apa? Naam ghaira syadin. Oh, khalian min syudud. Ayakun sanadu khalian eh, minal illah al-qadihah. Itu tiga dulu. Yang kedua kembali ke perawinya. Ayakun rawi mausufan bil adalah Paham ya? Yang kelima ayyakuna rawi mawsufan apa? Bidabti at-tam. Eh, hafalannya kuat sekali. Ayyakuna sanadu muttasilan, ayyakuna sanadu khalian ayyakun ayyakuna sanadu min al illah qadihah. Eh? Kemudian ayyakun ar-rawi mausufan bil adalah. Adalah ini maksudnya adalah apa? Mustaqim sirah orang yang lurus jalan hidupnya, baik agamanya ataupun harga dirinya bukan orang yang nggak pernah dosa sama sekali. Oleh karena itu definisi itu dikritik yang mengatakan orang adalah itu adalah orang yang nggak pernah dosa, karena orang nggak masuk dari kesalahan. Kemudian ayyakun rawi mausufan apa? bil adli ad, nah bidabti atam. Paham ya? Dia punya hafalan yang sempurna gitu loh. Karena nanti kalau khafifud dhabt, kalau hafalannya itu ringan, itu nanti hasan Nah, seperti itu. Dalam sini? Naam kata beliau, wa qalu mutaribun 'inda uhailil fanni. Qad yuqalu qa'il, qad yaqulu qa'il bisa dia ada orang berkata, limadha? Naam sahura. Limadha sughira kalimat uhail? Ahl. Kenapa kok ditasghir uhail? Ahlun jadi uhailun, uhailun. Kenapa kok enggak ahlun itu loh? Kok uhailun? Naam. Kok ditasghir kenapa? Wa hal bagi an yusaghghar ahlul ilm? Apakah pantas mengecilkan ahlul ilm? Ulama kok dikecilkan? Apa fantas itu pertanyaannya? Kan ahlun jadi uhailun. Tasgir kan? Uailun. Fanaqul kita katakan innal mu'alifa nam ittarahu annad illa tasmir. Mu'alif di sini terpaksa terpaksa harus apa? Terpaksa untuk pantunnya itu dikecilkan. Namanya darurat apa? Darurat syi'rinya. Wa lihada yu'tabaru tasghir min tamamil bait faqat. Oleh karena ini dianggaplah pengecilan lafaz ahlu dari uhail itu merupakan kesempurnaan pantun saja. Wa illa jika tidak demikian karena alaihi an yaqul 'inda ahli fan. Seharusnya mengucapkannya apa? 'Inda ahli fan, orang yang paham dalam studi atau bidang hadis ini. Fa idza qala qailun Apabila ada orang yang berkata, "Al-fannu 'indana ghairu mahmudin urfan." Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya apabila mengatakan al-fan studi atau bidang pelajaran anda menurut kami tidak terpuji secara urf, secara adat istiadat atau kebiasaan tidak terpuji. Fanaqul innal murada bil fan na 'indal ulama huwa as-sinf. As nah, maksudnya fan di sini, na barakallahu fikum, secara yang diinginkan dengan fan di sini adalah apa? Adalah untuk para ulama adalah as-sinf, kelompok. Karena di sana fanan itu penyanyi. Paham ya? Fan itu bernyanyian itu loh.